Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala wa alihi wa wa man tabi'ahu wa mawalah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada umur di akhir tahun 1430 Hijriah Allah memberikan kesempatan kepada kita memanfaatkan sisa-sisa umur kita jamaah sholat subuh dan kemudian kita duduk sebentar kita akan membahas akhlak menyambut tahun baru. Allah berfirman dalam Al-Quran, Fa'ina tashabun. Wahai kamu, kamu sekalian, mau pergi kemana? Perjalanan yang singkat, tapi syarat padat dengan cobaan, padat dengan ujian, dan padat dengan kesibukan sampai kita lupa. Perjalanan kita hanya akan kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pencipta, Pemberi, Rahman, rahim dan maha lembut terhadap kita semua. Sisa-sisa umur yang kita miliki sekarang rasanya tidak tahu berapa hari lagi, berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, betul kita tidak mengerti. Setiap orang memiliki problem sendiri-sendiri, cita-cita sendiri-sendiri, keinginan sendiri-sendiri. Tapi apapun juga namanya, jangan lupa kita menuju satu arah. Tidak ada manusia yang tidak kembali. Kalau ada orang pernah tugas ke Amerika, pulang lagi ke Jakarta atau ke Jawa. Tugas di Jepang kembali lagi tugas di Filipina kembali lagi mengembara di Australia kembali lagi ke tanah air. tapi sampai hari ini belum ada orang yang kembali ketika dia pergi ke alam barzah tidak ada ceritanya dan kesimpulannya mungkin mereka di sana betah Iwanul Muslimin rahimahumullah membahas tentang tahun baru bukan wahnya yang dibahas tapi adalah perhitungan kita sejauh mana perjalanan kita berapa banyak biaya yang sudah kita keluarkan apakah itu akan kembali kepada kita <coughs> sebagai amal soleh dan bisa dipertanggungjawabkan <coughs> oleh kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin itu yang dibahas di dalam Islam tahun baru yang dirayakan adalah pada asar nanti hari Kamis kita setelah salat asar langsung membaca doa akhir tahun atau kalau ulama-ulama biasanya wirid dulu jadi di akhirnya itu dikasih wiridan dulu wiridan wiridan wiridan wiridan sampai sholat eh, sampai eh, membaca surat al-waqiah ada yang satu kali ada yang tiga kali ada yang empat belas kali ada yang empat puluh satu kali setelah selesai ini ditutup dengan doa akhir tahun. Sudah ditulis di sini dan sengaja diterjemahkan satu kata satu kata supaya menyentuh. Kemudian selesai habis itulah akhir tahun. Awal tahunnya nanti salat maghrib. Begitu selesai salat maghrib langsung kita baca doa awal tahun Kemudian kita isi awal tahun dengan wiridan-wiridan. Semuanya sudah ditulis di sini dan diterjemahkan. Insya Allah mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Dan kita mengerti bahwa begitulah peringatan tahun baru Islam. Bukan dibuka dengan kumpul-kumpul jam 12 malam. Kemudian kita menegak arah sebagai awal dari tahun baru. Kemudian remaja sengaja botol-botol minuman keras dikocok dan disemprotkan ke teman-temannya itu adalah cara-cara yang tidak dibenarkan oleh akhlak pelajaran akhlak banyak dan panjang sekali nah sekarang membahas tahun baru Islam yang hampir sudah tidak ada sudah tidak ada yang berikati sebab tidak ada yang wahnya tidak ada ngocok botol dan tidak ada hura-hura eh, hanya pada asar besok hari Kamis. Setelah salat asar kita wiridan sebentar akhir akhir tahun nih. Apalagi kalau bisa puasa akhir tahun. Selesai habis wiridan langsung baca doa akhir tahun. Kemudian silakan dilanjutkan lagi aktivitas. Tapi kami biasanya di Bogor terus sampai maghrib setelah maghrib beres saat maghrib kita baca awal tahun kemudian selanjutnya dengan sholat badia sholat tasbih ada di sini semua sampai sholat birul walidain sholat persembahan berbakti kepada ibu daya dengan wiridannya dengan zikirnya semua nah inilah akhlak ada kumpulan buku namanya Ma'al Habibil Mustafa minas sabahi lal masa bersama, selalu bersama dengan kanjeng Rasul Muhammad dari pagi sampai sore. Di dalamnya isinya menceritakan tentang kalau mau makan, kalau mau minum, kalau mau pakaian, kalau mau pakai baju, kalau bercermin, kalau mau melangkah, kalau mau keluar, kalau mau pakai baju, semua ditulis satu-satu. Itu pendidikan akhlak yang kita tidak rasa bahwa setiap saat kita akan dekat dengan Gusti Allah. Setiap saat kita akan selalu ingat kepada Rasulullah. Sebab apa? Sunnah-sunnah Rasulullah kita ikuti. Seperti makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Kemudian minum diajar sama Rasulullah. Abad. Jadi minumnya seteguk. Bernapas, jangan bernapas di dalam gelas. Minum lagi satu teguk. Di jangan Hmm. Bukan begitu minum. Jadi minum sekali, kemudian disimpan, baru bernapas. Semuanya ada. Jadi pelajaran akhlak luas sekali. Bukan hanya sekedar jadi orang baik, bukan. Tapi perilaku, hidup, berbicara, ber, berpandangan, berhubungan, dagang, sholat. Sholat saja ada akhlaknya. Tidak dibenarkan sholat orang gerak-gerak. Lalu gerak-gerak kaki, goyang-goyang, tangan goyang-goyang malahan ada anak-anak yang kurang dididik sama gurunya atau sama orang tuanya sholat sambil membunyi-bunyikan tiap-tiap ruas ter ter ter ter ter gitu. sambil berdiri sambil berdiri sholat diangkat kakinya trak berbunyi kepalanya trak trak gitu sambil nggak diajar akhlaknya jadi kalau umpamanya pelajaran akhlak hanya sekedar mendidik orang tahu ini baik itu tidak baik rasanya itu pendidikan pendidikan sekuler. Sebab di dalam pendidikan akhlak lihat Rasulullah mendidik umatnya dari mulai bersaf, wudhu, wudhu dulu wudhu bersaf. Ada orang lagi sholat kelihatan sama Rasulullah mata kakinya, mata kakinya bahasa Sunda bilang umuncangan anak nggak kena air ketika Rasulullah selesai melihat sini ulangi salahku diulangi lagi sampai tiga kali bertanya ya Rasulullah apa kesalahan sholat saya bukan sholatmu yang salah wudhumu yang salah sebab mata kaki tidak dicuci sama dia rupanya dia wudhunya bukan digosok dibanjur aja pakai gayung terus langsung sholat dan banyak sekali sampai pipis harus bagaimana diajar sama suruh kaki kanan dijengkekkan eh kaki kiri dijengkekkan kaki kanan terlambatkan supaya apa kantong air kemih miring sehingga ketika pipis semua tidak bersisa di kandung air kemih itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita istinja istinja istinja itu mencuci kubul atau dubur lubang depan dan lubang belakang dicuci sama kita sambil membaca doa lihat Rasulullah jadi akhlak yang diajar sama Rasulullah dari mulai pagi sampai sore dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 30 atau tanggal 29 nya semuanya penuh dengan pendidikan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sehingga otak, hati, jiwa dan pikiran kita terkonsentrasi. Ingat Allah, ingat Rasulullah, hidup insya Allah pasti benar. Bukan mencari kesalahan orang lain dan bukan untuk membahas perbedaan, tetapi kita mari sama-sama hidup perencanaan menuju kepada persamaan. Tidak usah sama pikirannya, tidak usah sama, tapi cita-cita itu sama. Ingin meninggal Gustul khotimah, ingin hidup di jalan yang benar, tenang, tenteram, ayem. Pemerintah sudah merasakan. Pemerintah sudah merasakan. Sampai di tiap-tiap podium ditulis damai itu indah. Sebab dia udah capek, udah capek banget ngurus masyarakat yang tidak pernah enggak. Tadi saya baca spanduk di jalan. Sudah lama saya ke Jakarta, sekitar sudah dua bulan. Tidak pernah ke Jakarta lagi. ada kerjaan di Bogor. Ditulis itu indah warga Betawi cinta damai awas jangan kena provokasi sebab apa sudah tidak bisa diandalkan lagi sekarang makin lama makin brutal makin lama makin brutal sebab apa tidak ada kunci dan tidak ada pegangan lagi yang penting bagaimana caranya sampai target kena tujuan kena sasaran sebab tidak belajar akhlak jadi akhlak bukan hanya sekedar budi pekerti akhlak bukan hanya sekedar tata kerama, tapi akhlak adalah mencakup. Coba tidur saja kita berakhlak. Diajar sama Rasulullah, pipi dipegang menghadap ke kiblat sampai begitu. Pipis di lapangan jangan menghadap kiblat. Ada orang yang nggak ngerti bikin kamar mandi dibongkar. Kenapa? ini menghadap kiblat nggak apa-apa di kamar mandi Pak. Sebab itu ada batasannya. Ada batasannya. Ini menghalang-menghalang ini bukan bukan sengaja bukan. Kita memang sudah begitu kita desain ke rumah itu. Tata letaknya, tata ruangnya sudah kita bikin, kamar mandi di sini. Pas kebetulan menghadap kiblat. Kita kan tidak niat menghadap kiblat. Kan di sini menghadap dinding namanya. Bukan menghadap kiblat, itu menghadap dinding. Sampai betul. Kalau di lapangan benar. Gak boleh di sini lapangan kalau menghadap kiblat. Jadi harus berubah lagi. Gitu. Kalau kita tidak tahu, kalau tidak tahu tidak jadi masalah. Tidak ada masalah. So kita tidak tahu. Ikhwan muslimin rahimahullah. Jadi pembahasan akhlak, akhlak, akhlak ini coba kita mulai bismillah. Besok kita mulai berakhlak lagi nih. Ba'da asan kita wiridan apa saja. Enggak hafal yang di sini, apa yang ada kita? Baca kulhu yang banyak, di akhir tahun. Setelah selesai kita tutup dengan doa akhir tahun. Dalam hati yang tadi saya baca adalah mengisi sisa-sisa umur di akhir tahun 1430. Nanti ini Maghrib malam Jumat, pas malam Jumat. Selesai Assalamualaikum, Maghrib, Assalamualaikum, langsung baca doa. Kita mulai lagi. Wiridan, tanggal 1 Muharram 1431 Hijriah. Kita mulai dengan wiridan-wiridan. Sengaja dibawa bukan 10, bukan harus sama, bukan. Tidak ada ingin e, menyamakan supaya harus begitu bukan, tapi mari kita menyamakan cita-cita, menyamakan perasaan supaya semuanya merasa kehidupan ini indah dan bahagia. Ibu muslimin rahimakumullah di sini terangkan tentang ada puasa tanggal 1 Maret ada Tasu'a sama Asuro Tasu'a artinya 9 Asuro artinya 10 kalau orang Jawa bilang Suro sampai ditulis di kalender tahun Suro itu almanak tanggal eh, almanak Jawa Yang itu biasanya di sana ada istilah sekatenan di Jogja biasanya ada sekatenan dia bikin tumpeng raksasa katanya itu persembahan. Nah, yang seperti yang seperti itu bukan dari Islam. Itu ada apa namanya? ada ekor-ekornya gitu. Digotong, dibawa ke laut, dibuang persembahan untuk Nyi Loro Kidul. Nah, itu bukan Islam. Tapi sekaten itu, sekatenan itu bahasa Arab. Artinya syahadaten. Syahadaten. Dulu para wali membuat acara itu adalah sebab pada waktu itu Hindu begitu kuatnya, Buddha begitu kuatnya, wali, para wali datang. Tidak ada satu yang dibunuh sama para wali. Tidak ada satu wali yang merusak peninggalan-peninggalan orang-orang Hindu dan Buddha. Kita lihat sekarang coba kita lihat. Begitu dasarnya Islam menyebar di Pulau Jawa. Lihat Candi Borobudur. Masih utuh. Candi Prambanan Candi Kelasan, Candi Singosari, Candi Medut, Candi Guru. Pergi saya sekarang saya lihat. Sudah lihat saya satu-satu semua. Sampai dalam hati, begitu hebat dan dahsyatnya tidak ada satu pun yang disentuh. Justru yang merusak adalah orang-orang sekarang diisak dicuri patungnya, dicuri batunya, dicuri eh, apa namanya ornamennya, dipasang di mana-mana sama dia. Bukan wali-wali. Jadi kalau kita lihat tidak ada orang Hindu dan tidak ada orang Buddha yang disiksa sama perjuangan penyebaran Islam di Jawa oleh para wali wali Songo itu. Nah sekarang di ujungnya ada akhirnya sekatenan ada sedikit melenceng. Padahal dulu yang disampaikan sama Sunan Bonang dan wali-wali yang lain sekatenan itu artinya sahadaten syahadatin itu dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah seperti itu dulu nah lihat kalau sekarang umpamanya kita orang Islam nih besok tanggal satu Bismillah ya nggak sempat ke rumah dulu di sini bareng-bareng pada asar ini dan sebentar apalagi besok ada acara tausiah di sini selesai itu tuh dengan dua akhir tahun minta kepada Subhanallah wa taala. Doanya mana? Kalau tidak mau doa yang ini, silakan doa masing-masing. So yang ditulis di sini bukan wajib harus baca ini. Kalau tidak ini adalah uh, batal. Ini bukan begitu. Ini hanya sekedar penuntun semuanya. Nah, kemudian nanti puasa Asuro Etasua eh, tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Namanya Asuro. disanjurkan di situ ada sedekah bagi mereka yang mau. Dan bagi mereka yang punya, bagi mereka yang tidak mau nggak usah. Dan bagi mereka yang tidak punya nggak usah sedekah. Nanti juga ada orang yang ngasih sama dia sedekah. Tidak repot, gampang. Nggak bisa sedekah tunggu nanti ada yang ngasih sedekah. Nggak bisa zakat tunggu nanti ada orang ngasih zakat sama dia. Nah, di sini terangkan tentang fadilah bulan Muharram. Andai kata tidak sama tulisan ini dengan pendapat dan ajaran guru kita yang lain, jangan membahas perbedaan tapi kita hayu sama-sama menyamakan perasaan bahwa semuanya kita ingin selamat hidup di dunia apalagi sekarang di Indonesia nih sekarang lagi gencar-gencarnya gerakan komunis baru jadi nitip di BI ini nitip kepada iwan-iwan semua bagi mereka yang ingin saya punya kaset dan punya CD tentang G30 SPKI yang sudah dilarang dulu zaman Ibu Mega tapi saya masih punya itu sudah dilarang tapi di situ ada sejarah yang kebetulan ketika itu saya masih hidup dan saya masih lihat dan saya masih ngerti bagaimana sepak terjang kejahatan PKI dan saya sudah tulis balakom bahaya laten komunis saya cetak banyak sekali sudah saya sebar kemana-mana kalau nanti dari BI ada yang ingin silahkan hubungi PKI Masjid jadi saya drop ke sini. Insya Allah cuma-cuma gratis. Saya bikin banyak banget dibagikan untuk seluruh siapa saja yang perlu. Sudah saya bagikan ke seluruh pesantren-pesantren biar dia tahu siapa komunis itu. Sebab komunis yang sekarang sudah hebat. Anak komunis yang hebat. Aku bangga jadi anak komunis. Sekarang jadi ketua uh, Komisi 9 di DPR, MPR pusat. Kemudian ada anak PKI lagi, Ilham Aidit namanya dia juga sudah duduk lagi di uh, percaturan politik ini jadi jangan lupa ini gerakan komunis baru akan balas dendam dengan hebatnya dan saya lihat gerakan-gerakan demo-demo yang mengatasnamakan hak asasi manusia dan e, demokrasi itu semuanya sudah berbau-bau PKI. Saya apa sekali kalau saya lahir sebelum eh, setelah tahun 65 Ah itu boleh, jangan percaya. Saya lahir jauh sebelumnya. Dan saya lihat gerakan PKI dari awal sampai G30 PKI. Melihat, sebab pada waktu itu saya hidup di Bogor, selalu dengar. Selalu dengar dan selalu melihat. Seperti pembinaan eh, pemuda rakyat PTI Barisan Tani Indonesia. Nah, saya sudah jalan. Mau diapain? Silahkan bicara sama TNI. TNI akan ngomong kita dikasih ancaman sama mereka hak asasi manusia dan demokrasi itu yang merusak sekarang ya semua sehingga tidak bisa berbuat apa-apa sepertinya tidak ada lagi yang akan memelihara kita kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tulis di sini nih. Di belakang ini saya tulis ya Allah, peliharalah seluruh keluarga besar Bank Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Sebab apa? Sudah sangat mengkhawatirkan sekali anak remaja kejahatan di internet di internet sudah terbuka lebar-lebar tidak sengaja dengar ada berita bahwa mengatakan bahwa apa itu Tuhan apa itu uh, Allah itu apa uh, kasar sekali ucapan-ucapannya di internet sudah terbuka dan tidak bisa dikunci dan tidak bisa dilarang Iwanul muslimin allah untuk keselamatan kita mari kita minta kepada Gusti Allah nanti besok di akhir tahun dan nanti besok malam Jumat di awal tahun agar kita semua mendapat lindungan dari Allah dan mendapat ismat dari Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita selalu terpelihara. Ya Iwan muslimin rahimakumullah, jangan terpancing dan jangan e, emosional menghadapi beberapa perbedaan-perbedaan pendapat yang sampai ada orang yang berkesel Malam Jumat salawatan istri. Malam Jumat baca Yasir bareng-bareng bid'ah. Kemudian oh, baca ini baca berjanji bid'ah. Tahlilan bid'ah, baca urut bid'ah, semua bid'ah. Akhirnya datang sama Abi. Abi bagaimana ini di kampung saya sudah masjid sudah jadi acak-acakan, ini nggak boleh, tahlilan nggak boleh, yasinan nggak boleh, salawatan nggak boleh, tahlilan nggak boleh, doa kuno juga nggak boleh. Bagaimana Nabi? Ya sekarang gini aja udah sabar aja udah biarin aja yang melarang larang juga itu orang Islam juga sebab itu mau orangnya orang Islam Protestan jadi dia protes terus itu nggak boleh ini nggak boleh begini akhirnya begini jawabannya nggak ada lagi apa Apa? apa bingung saya bingung harus bagaimana jawabnya dan sekarang sudah mulai menyebar seperti radio Dakta yang keluar di Bekasi itu tajam sekali itu. menyinggung sekali di Bogor Fajri menyinggung sekali tidak usah khawatir ketika zaman PKI lebih dasar dari itu PKI hancur lebur tapi jangan lupa dengan masuknya PKI sekarang ke aparat pemerintahan ada sudah nongkrong di situ sekarang coba saja di DPR MPR anak-anak PKI yang bercita-cita menghidupkan kembali komunis sudah duduk di sana tidak bisa ngomong apa-apa. Sebab apa? Demokrasi dan hak Dia lupa, dia lupa bahwa kejadian yang sangat kejam itu tidak pernah bisa dilupakan. Jadi wahdul muslimin rahimahullah tidak bisa kita ribut membahas perbedaan tapi kita berniat sekarang sama-sama menuju kepada persamaan perasaan supaya semuanya aman selesai. Tapi kalau dibiarkan saya begini acur ancuran semua. Jadi memang luar biasa kesempatan untuk mengaji, kesempatan untuk mempelajari diri dengan sebaik-baiknya itu adalah sangat-sangat langka sekali. Makanya beruntung kalau umpamanya ada orang yang ada perasaan ingin ngaji, ingin ikut hadir, ingin ikut mendengarkan, ingin ikut kumpul-kumpul semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk selanjutnya silahkan baca di sini dan di sini sudah ditulis eh, sudah diterangkan semua ada yang kata ada yang tidak cocok dan tidak setuju anggap saja ini tidak ada dan saya mengharap dari mulai hari ini ke depan kita tenggang rasa dan selalu legowo sehingga kita akan merasa hidup ini nikmat nyaman damai. Berbeda pendapat tidak masalah, tapi kasih sayang yang bercita-cita punya perasaan ingin mendapat ridho dari Allah itu yang paling besar. Kita tutup dengan doa mudah-mudahan kita semua dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa taala dan di tahun 1431 ini kita bisa mendidik anak-anak kita lebih dekat kepada Gusti Allah dan lebih selamat di dalam menghadapi kehidupan yang sangat-sangat kasar dan tidak beriman. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna jami'an minal muttaqin. Waj'alna ya Allah jami'an minal mukhlisin. اللهم ارزقنا يا الله رزقا اللهم اجعلنا يا الله من المرزوقين اللهم اهدنا يا الله اللهم اهدنا يا الله إلى إلى صراط المستقيم واجعلنا يا الله جميعا من المهتدين اللهم ألف قلوبنا اللهم ألف قلوبنا اللهم ألف قلوبنا اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة Minat dua minkal ijabah fastajib doana ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh